kita menggapai dapatkan ilmu Allah taala. Dan takdirullah taala bahkan kita memberi Allah taala. Dan yang kedua yang kita dapatkan itu adalah istimrar ala talabil ilmi. Dengan ulat serta terus menerus dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata terputus, terhenti dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kendati pun seluruh waktu kita berikan untuk ilmu layatika illa qadil tidaklah datang melainkan sedikit kepadamu ilmu itu. Terlebih apa yang kita sisihkan untuk ilmu mempelajari agama Allah SWT itu hanya sebagian kecil dari sisa-sisa waktu kita bekerja sisa-sisa waktu kita beraktivitas sehingga bagaimana ilmu itu akan capai oleh kita. Sementara mereka-mereka saja yang telah meluangkan ilmunya, meluangkan waktunya ya, sebagian besar waktu mereka untuk ilmu yang datang itu sedikit dari ilmu. Bagaimana dengan kita yang mengambil sedikit, menyisihkan sedikit dari waktu yang ada untuk mempelajari ilmu agama? Ya, sebagiannya ada yang seminggu sekali, sebagiannya ada yang sebulan sekali, tentunya bagiannya lebih sedikit lagi dalam mendapatkan ilmu syar'i. Ya, sehingga jikalau tidak ada perkara yang betul-betul mendesak untuk kita meninggalkan ilmu maka jangan sampai kita terputus dari majlis-majlis ilmu wala tufariqu majalisil ulama kata Umar radhiyallahu taala anhu jangan engkau pisahkan dirimu dari majlis-majlis para ulama majlis-majlis mustafidin orang-orang yang bisa memberikan faidah kepada kita sampai Umar radhiyallahu taala anhu bersumpah wallahi innar rajul la yakhruju min manzilihi wa lahu min adh-dhunubi mithla jibali tihamah ثم إذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب Kata Umar radhiyallahu taala anhu, demi Allah seandainya seseorang dia keluar dari rumahnya dan dia memiliki dosa sebesar gunung Tihama, lantas dia mendengar ilmu, mempelajari ilmu agama Allah SWT sehingga ilmu tersebut membuat dia takut membuat dia kembali membuat dia bertaubat kepada Allah azza Jal fansarafa ila manzilihi lantas dia pulang ke rumahnya walaysa alaihi dhanbun dalam kondisi dia tidak lagi memiliki dosa kemudian kata Umar wala tufariqu majalisil ulama jangan kalian pisahkan diri diri kalian dari majlis-majlis para ulama di kita mungkin belum ada ulama maka asatidah atau orang-orang yang bisa memberikan faidah kepada kita jangan kita tinggalkan majelis-majelisnya hanya dengan alasan ustaz itu ngantuki membuat ngantuk ngajarnya ditinggalkan ya, atau tidak selera dalam menghadirinya ditinggalkan tidak dengan kita meninggalkan majlis-majlis itu maka kita akan terluputkan berbagai macam ilmu dan faidah. Karena ilmu agama tadi tidak dicapai hanya sebulan sekali atau seminggu sekali. Tanya. Tetapi ada dalam anfus kata Imam Ahmad, "Nahnu ahwaju ila ma'rifati ma jaa bihi Nabi sallallahu akthar min taami wa syarab kita mengenali apa yang datang dari Nabi SAW itu lebih dibutuhkan ketimbang makan dan minum. Ya. Karena kita mengenali apa yang dibawa oleh Nabi SAW ini ada dalam anfus kata beliau. Sebanyak hirupan nafas. Ya. Sebanyak dari hirupan nafas. Tanya. Ya, langkah besarnya ilmu. Wahakata bagi kita lanjutkan kemudian kata Syekh Allah taala wahakata bagi li talibil ilmi oleh karenanya selayaknya bagi para penuntut ilmu ayyuthabiral musabaratal kabirata. Dia terus menerus continue menekuni dengan musabarah kabirah dengan sungguh kuat dan mencurahkan sebagian besar waktunya untuk ilmu. Wa yurwa aydan an Syafi'i rahimahullah sehingga diriwayatkan pula dari Imam Syafi'i rahimahullah sudah kita lalui riwayat dari Ibnu Abbas bagaimana tekun dan ulatnya bahkan Ibnu Abbas berkorban untuk mendatangi ilmu sebagaimana Imam Malik mengatakan bahwasanya al ilmu yuzaru wala yazur karena ilmu itu diziarahi didatangi bukan mendatangi oleh karenanya Ibnu Abbas ketika beliau tahu ada hadis yang belum sampai kepadanya, beliau duduk di depan rumah orang tersebut menunggu kapan dia keluar. Maka kala sahibul bait keluar, pemilik rumah mengatakan, "Ya Ya bena ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma bika?" Wahai anak paman Rasul, kenapa denganmu? Seandainya engkau butuh hadis, engkau bisa mengutus seseorang datang kepadaku. saya aku akan datang ke rumahmu. Iya. Tetapi apa kata Ibnu Abbas? Sambil beliau menunggu di pintu rumah orang tersebut tanpa mengetuk rumahnya. Ya, menunggu benar-benar keluar penghuni rumah itu dengan sendirinya, tidak mengganggunya. Hanya untuk apa? Meminta satu hadis. Kata Ibnu Abbas, ada ahakku an atik, saya lebih berhak untuk datang kepadamu." Iya, saya lebih berhak untuk datang kepadamu meskipun dari segi keturunan, kedudukan Ibnu Abbas lebih mulia. Tadi bahkan si pemilik rumah menawarkan, "Utus saja utusan perintah oleh kamu, aku suruh datang ke rumahmu, aku akan datang ke rumahmu." Tanya. Tapi Ibnu Abbas tadi karena menghargai agungnya kedudukan ilmu tetap beliau datang ke ke pemilik ilmu itu bagaimana hirsus salaf ya semangatnya salafun salih iya. Terlebih dalam hadis yang sudah kita lalui Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ini orang siapa yang dia menempuh suatu jalan melalui suatu jalan menunjukkan bahwasanya jalan itu kita tempuh, kita lalui. Ya. Maka Allah SWT akan mudahkan dia jalan menuju surga. Itu kalau dia berupaya untuk menempuh jalan itu. Ya. Tapi bagaimana kalau si guru atau si ustaz tersebut datang ke rumah kita. Siapa yang menempuh ilmu? <laughs> Siapa yang mencari jalan untuk ilmu itu? Ya. hanya tenang di rumahnya. Sementara yang menyampaikan ilmu dengan susah payah datang ke tempatnya. Taib. Ini man salaka tariqan benar-benar ada upaya untuk menempuh ilmu itu kita melangkahkan kaki-kaki kita dari rumah-rumah kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat kembali bagaimana perjalanan salafus saleh yang lain. Al-Imam Syafi'i diriwayatkan dari beliau rahimahullah annahu istadhafahu al-Imam Ahmad. Istadhafahu yaitu meminta dijadikan tamu. Imam Syafi'i pernah di satu saat Beliau meminta untuk dijadikan tamu kepada Imam Ahmad. Boleh tidak? Boleh. Ya. Antum ketika singgah di suatu tempat, ya antum minta ke penghuni tempat itu ya untuk apa? Minta dijamu. Iya. Minta dijamu. Ya. Seperti kisah Musa dan Khadir ya ketika masuk suatu kampung. Baik. Iya mereka apa mengatakan ingin apa ayudayifuni untuk menjamu aku kata Musa kamu bisa supaya mereka menjamu kita ya ada sebuah apa dinding yuridu ayang qadda fa aqama yang dinding tersebut hendak ambruk kamu bisa dinding itu perbaiki nanti kamu akan dijamu oleh penduduk kampung ini Tanya itu dan para sahabat yang lain pernah Ibnu Mas'ud dan para sahabatnya pernah menawarkan diri untuk apa di, dijadikan tamu dijamu gitu tetapi mereka enggan dan ternyata kepala kampung tersebut disengat ya akhirnya diantara mereka apa, beranggapan boleh jadi kaum tadi mereka-mereka yang ingin dijadikan tamu itu ada yang bisa merukyah Akhirnya dirukyah oleh Ibnu Mas'ud ya, dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka tatkala sembuh ya baru dijadikan tamu, dijamu. Itu tidak mengapa. Ya. Mungkin ada teman jauh menghubungi kita, saya mau ke tempat kamu. Ya. Jadikan saya tamu kamu, tamu Anda. Tidak mengapa. Maka Imam Syafi'i pun pernah seperti itu menawarkan sebagai tamu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Zata laylatin di satu malam faqadima lahul asya sehingga bertepatan dengan datangnya jam makan malam. Iya. Bertepatan dengan datangnya jam makan malam. Iya. Pinter amat kamu bertamu pas waktu makan. Iya. Kalau bahasa kita ya Tidak. Tapi memang ini bertepatan. Bukan berarti sengaja nunggu ya supaya pas makan malam atau makan siang. Ya ada makanan. Tidak. Ya. فأكل الشافعي ثم تفرق الرجلان إلى منامهم إلى منامهما Kemudian Imam Syafi'i pun makan dari apa yang dihidangkan oleh Imam Ahmad dari makan malam tersebut. Thumma tafarraqa rajulan ila manamihima. setelah makan keduanya berpisah ke tempat tidur masing-masing. Fabakiya Asy-Syafi'i rahimahullah. Tersisa tadi sudah ditinggalkan oleh pemilik rumah oleh Imam Ahmad berpisah keduanya. Ya. Fabakiya Syafi'i rahimahullah, maka tersisa Imam Syafi'i rahimahullah yufakkiru fi istinbati ahkamin min hadithin setelah makan malam beliau nggak langsung tidur. Tapi beliau memikirkan bagaimana cara mengambil istinbat hukum dari suatu hadis. Ya. Beliau memikirkan apa faedahnya dari suatu hadis itu. Wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Hadisnya pendek ikhwan. Ya. Hadisnya pendek yaitu ketika Nabi SAW dan Anas bin Malik melewati saudaranya Aba Umair yang sedang main burung kecil. Ya. Maka ditanya ya Rasulullah, "Ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'ala nughir? Apa yang terjadi pada burung kecilmu?" Ini hadis ini apa? Setelah jam makan malam, setelah makan malam selesai dipikirkan oleh Imam Syafi'i, apa faidahnya? Apa hukum yang bisa dipetik darinya? Ya, bukan sembarang hadis. Ya. Tetapi ternyata sampai di antara ulama ya, selain Imam Syafi'i ada yang mampu mendatangkan 60 hukum dari hadis ini. Padahal hadisnya pendek ya. Oh ya, Pak Umar, apa yang terjadi pada burungmu? Apa faedahnya sampai 60? Ya, terlebih. Di antaranya apa? Bolehnya miara burung. <laughs> Sebut para ulama hadis ini faedahnya apa? Bolehnya miara burung. Ya, tapi bukan untuk perlombaan. Ya. Bukan untuk apa buang-buang uang, tabdir. Ya. Jadi boleh saja mungkin antum senang warnanya. Ya. Atau mungkin senang kicauannya. Tidak mengapa. Ini istinbat hukumnya diambil dari hadis ini. Tayyib. Asal dipiara dan diberikan makanan. Tayyib. Abu Umair kana ma'ahu ta'irun saghirun yusama Nughair. Ketika itu, ketika Nabi SAW melewatinya, melewati Abu Umair, si Abu Umair ini ya orangnya masih kecil. Masih anak kecil. Ya, namanya anak kecil kan senang main burung. Seperti anak-anak kita kadang beli burung emprit gitu, yang seribuan atau lima ribu. Ya. Maka ketika itu Abu Umair memiliki toirun sogir burung kecil Yusama Nugir dinamakan yaitu Nugir burung kecil burung perit dan yang sejenisnya atau pleci ya, banyak di Arab dan Famata hadha ta'iru fahazin alaihi sawi. Ternyata burung yang dia mainkan ini yang dimainkan oleh Abu Umair ya. Apa bahasa kitanya? Cocokan. Ya kalau sudah cocokan. <laughs> ya, mainan anak kecil. Ya. Mati burung tersebut. Namanya anak kecil kan ya, nggak tahu. Kadang gemes, ya dipencet dan yang lainnya ya. kadang apa burung kecil dikasih beras anak-anak kecil nggak tahu bagaimana cara miaranya ya, akhirnya apa mati burung itu sehingga apa ketika mati burungnya fahazina alih sobi anak kecil ini si Abu Umair sedih dia ya, dengan kematian burungnya ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yudaibu sibyana maka ketika Nabi SAW melewatinya Nabi SAW berupaya untuk yudaib Bercanda, mengajak bercanda Kepada sebian anak kecil itu Itu kebiasaan Nabi SAW Ya dengan semua kalangan Sampai pun anak kecil Berupaya untuk menghiburnya Wa yukallimu kulla insan bima yaliqu bihi Dan Nabi SAW senantiasa mengajak bicara setiap manusia Bima yaliqu bihi Sesuai dengan yang layak yang tepat orang yang dihadapinya anak kecil ya bahasa anak kecil juga itu Nabi alaihi wasallam fa dhalla طول الليل يستنبت من هذا الحديث maka tetaplah Imam Syafi'i rahimahullah taala di sepanjang malam beliau jastan mengambil istinbat hukum dari hadis itu dikumpulkan Hadis ini memberikan faedah ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, keempat ini terus dikumpulkan, dipikirkan oleh Imam Syafi'i. Ya, sehingga sudah kita lewati. Masing-masing akan mampu menghadirkan istinbat hukum dari satu ayat dengan satu hadis itu akan berbeda-beda dengan yang lainnya sesuai dengan kadar ilmunya. Ada yang dari satu ayat, satu hadis tersebut mampu mengeluarkan dua atau tiga istinbat. Ada yang lebih dari itu. Tadi sesuai dengan kadar ilmunya. Wa yuqalu innahu istanbata minhu akthar min alfi faidatin. Subhanallah. Sampai-sampai dikatakan bahwa Imam Syafi'i mampu mengeluarkan istinbat hukum dari hadis Abu Umair tadi alfa min alfi faidatin seribu faidah. Gimana ya? 60 iya. saja dianggap banyak. Ini apa seribu faidah dari hadis yang pendek menunjukkan kedalaman ya ilmu beliau. Wala'allahu idza istanbata faidatan jarra ilaiha hadithan akhar. Karena boleh jadi apabila beliau beristinbat suatu faidah maka akan berlaku pula ya, hadis-hadis yang lain Berkaitan pula dengan hadis-hadis yang lain. Wa hakadha hatta tatimma maka demikianlah sampai sempurna. Ya, beliau mengaitkan dengan hadis yang lain keterkaitannya ya, hubungannya dengan hadis yang lain. Falamma adzina al-fajra maka tatkala adzan fajar adzan subuh qama Syafi'i rahimahullah wa lam yatawadda maka Imam Syafi'i qama berdiri maksudnya apa melakukan sholat subuh walam yatawadda dan tidak berwudu thumman sarafa ila baitihi kemudian setelah sholat pulang ke rumahnya iya antum lihat tadi Imam Syafi'i selesai makan malam duduk memikirkan istinbat hukum hadis sampai akhirnya apa dikatakan keluar seribu faidah dari hadis itu faidah keluar sampai seribu betapa banyak kenapa buah tadi merenung duduk memikirkan tidak tidur sepanjang malam untuk bisa merangkum hukum-hukum faidah-faidah dari hadis itu sampai akhirnya datang dikumandangkan sholat fajar dalam kondisi masih duduk mengumpulkan faidah hadis sehingga ketika datang waktu salat subuh beliau berangkat salat subuh tanpa berwudu. Menunjukkan apa? nggak tidur karena kalau tidur wudhunya batal tidak? Batal. Ya, tidur termasuk dari pembatal wudhu Menunjukkan sepanjang malam beliau terjaga. Ya. Dan tahu bahwasanya dirinya ini tidak terjatuh ke dalam perkara yang akan membatalkan wudhu, Insyaallah, boleh tahan diimpet <laughs> supaya nggak keluar. Iya. Al-muhim seperti itu kuatnya para ulama. Nah, iya. Sampai dia masyur Imam Syafi'i sampai akhirnya beliau di suatu ketika wafat, iya, karena mencari suatu hadis sepanjang malam sambil makan kurma, dimakan, dimakan, dimakan, nggak terasa. Ya, kurma habis, hadis ketemu, wafat. Ya itu luar biasanya rahimah wa kana al-imam Ahmad yuthni alaihi inda ahlihi maka Imam Ahmad pun memuji Imam Syafi'i di tengah-tengah di tengah keluarganya menyebut-nyebut ya, tentang Imam Syafi'i Luar biasanya semangat beliau dalam ilmu itu disebutkan oleh Imam Ahmad di keluarganya. Supaya apa mereka semangat, tumbuh, bisa mencontoh semangat dari Imam Syafi'i Allah taala. Ini. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad enggak gontok-gontokan. <laughs> Beda beda mazhab juga. Ya. Keduanya akur. Ya. Bahkan apa? Saling memberikan faidah, saling apa? menggurui ya, saling memberikan faidah nggak ada kamu madhab syafi'i ya beda sama madhab saya Ahmad Hambali nggak ada ya. bahkan dalam riwayat yang lain Imam Ahmad menuntun tali kuda yang ditunggangi oleh Imam Syafi'i ya. tapi beliau apa hakada salafun salih demikianlah salafun salih mengajarkan bagaimana untuk tawqir ulama menghormati ulama dituntun oleh beliau ya jadi jauh para ulama dahulu itu dari gontok-gontokan, gak ada. Itu hanya orang-orang berikutnya dan kemudian yang tidak mengerti tentang hak ilmu akhirnya apa membuat kubu. Ya. Seolah-olah haram pengikut madhab syafi'i itu nikah ke madhab hambali ataupun yang lainnya. Atau bahkan mereka mengkirim madhab hambali itu ekstremis, ya. madhabnya ekstrim dan yang lainnya mereka tidak melihat bagaimana guru-guru mereka ya pendiri-pendiri mereka dahulu faqalu lahu maka keluarganya berkata kepada Imam Ahmad ya Aba Abdullah kaifa tusni ala hadzal rajul bagaimana kamu bisa memuji orang ini kok bisa kamu memuji orang ini kata keluarganya kepada Imam Ahmad kenapa kok kamu bisa memuji orang ini ada apa dengan dia? Punya keistimewaan apa dia? Iya. Alladhi akala fa syariba wa nama wa lam yaqum. Yang mana orang ini ya, itu Imam Syafi'i, dia cuma kerjanya makan, minum, tidur dan tidak sholat malam. Ya. Itu kata penilaian mereka. Wa al fajr biduni wudu'in pada bahkan apa? Sholat subuh pun enggak wudu. Apa wali dia? sudah hakikat sehingga nggak perlu wudhu lagi ya. enggak jadi mereka nggak tahu dikiranya Imam Syafi'i ini tidur iya dikiranya apa sholat subuh tanpa wudhu nggak tahu apa yang terjadi semalaman pada Imam Syafi'i rahimahullah ternyata yang tidur itu mereka justru iya Fasal al-Imam Syafi'i faqala Maka beliau bertanya kepada Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i mengatakan amma kauni akaltu adapun kondisiku, keberadaanku aku makan hatta afrautu al-ina'a fadzalika li'anni ma wajadtu ta'aman sampai aku bersihkan si nampan tersebut ya Adapun aku makan sampai aku bersihkan makanan yang ada di nampan itu. Li'anni ma wajadu ta'aman atiyaba atiyaba min ta'amil Imam Ahmad karena tidak aku dapati makanan yang lebih lezat ketimbang makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad. Itu alasan dari Imam Syafi'i. Ya, beliau akui. Ya, nggak malu beliau nanti dinilai rawog istilahnya apa bahasa ini. Ya, <laughs> doyan makan ya. bahkan sampai para ulama dijilati itu yang namanya piring kalau kita tanya apa eh, ini orang geragas apa enggak <laughs> atau jarinya dijilati piringnya dijilati ya. kenapa karena beliau sangat menghargai apa yang dihidangkan oleh pemilik rumah Imam Ahmad sampai dipuji si makanan itu tadi tidak aku dapati sehingga aku bersihkan seluruh apa yang ada di nampan ini karena aku mendapati makan imam mawar itu paling lezat paling nikmat tuh kalau kita mah apa padahal saya beli itu di toko itu di warung itu disuguhi <laughs> eh, sof wah masya Allah enak sof antum iya <laughs> padahal apa keluar dulu tadi ke depan ke warung atau kemana iya Ini masya Allah. Hmm. Jadi para ulama tidak lepas dari saling muji satu sama lain. Gitu. Kehidupan para ulama itu seperti itu kok. Ya, kalau temannya muji dia apa? Cari juga yang sekiranya dia bisa muji temannya itu dari sisi lain, dari apa saja. Dan apa? Hal itu sungguhan. Tidak ada istilahnya apa? hanya semodel atau hanya sekedar di mulut saja enggak itu para ulama ya sangat-sangat menghargai satu sama yang lainnya ya. tidak ada ketika mereka dipuji diam tapi apa balas balas balik untuk memuji orang yang memujinya ya. ini alasannya ya Fa'aradtu an amla'a batni minhu Sehingga karena tidak aku dapati makanan yang paling lezat Kecuali makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad Aku berkeinginan untuk aku penuhi perutku ini ya. Ini ini Masya Allah lezat Penuhi perut Penuhinya apa? Ya, supaya kuat untuk menuntut ilmu beliau Untuk bekal Belajar malam Bukan untuk bekal tidur malam Ya kalau kita kan apa makan kenyang, ya ini setelah ini kajian <laughs> supaya apa tidur nyenyak. Tapi Imam Syafi'i enggak ya supaya belajar kuat. Sehingga bisa melek matanya, ya, kuat tenaganya, tidak lemas. Iya. Itu perbedaannya kita dengan para ulama. Ya. Wa amma kauni Lam akum li solati lail Adapun kondisiku aku tidak solat malam ya. Kan tadi keluarganya Imam Ahmad mengherankan Kenapa kok kau memuji dia kan Dia cuma makan dan minum saja ya, Ternyata makan, makannya itu ada tujuan ya, Itu supaya perutnya ini dipenuhi dengan makanan yang lezat Yang dihidangkan oleh Imam Ahmad Sebagai bekal untuk belajar nanti Dan kenapa beliau nggak solat malam Diterangkan oleh Imam Syafi'i Diterangkannya bukan karena apa Bukan karena sombong, tapi karena tadi ada orang-orang yang menanyakan tentang dirinya. Dia nggak sholat malam kok. Maka diterangkan, saya tidak sholat malam. Kenapa? Fa innal ilma afdalu min qiyamil lail. Karena yang namanya ilmu itu lebih utama ketimbang sholat malam. Ya, tatawu seluruh jenis-jenis sunnah itu lebih uh, lebih utama ilmu. Ya. Lebih utama ilmu ketimbang perkara-perkara yang sunnah. Kecuali antum bisa menjamak, ya, bisa menggabungkan. Lagi umpamanya malam lagi deres, ya, lagi merojaah. Aduh, agak bosen nih, ah sholat dulu, gak apa-apa. Ya, bisa menggabungkan. Tapi kendati pun, ya dia mencurahkan ilmunya seluruhnya untuk ilmu dari habis isya sampai adzan subuh itu utama dan para ulama sangat menyukai Al ilmu afdalu minat Ilmu itu lebih utama ketimbang apa? Salat sunnah. Ketimbang salat sunnah. Bahkan yang melakukan seperti ini bukan hanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para imam yang lain. Ya. Para imam-imam yang lain pun seperti itu. Kenapa? Karena benar-benar mereka menyibukkan dirinya dengan ilmu. Habis waktunya untuk ilmu. Tadi ini orang-orang yang seperti ini yang waktunya habis untuk ilmu, malamnya habis untuk ilmu, yang mereka dapati sedikit dari ilmu. Bagaimana dengan kita? Ya. Yang sebagian kecil untuk ilmu itu. Taib. Tentunya sangat-sangat jauh ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan para ulama mengatakan seperti ini karena sungguhan kejujuran dari mereka benar-benar mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita apa? Saya nggak sholat malam karena ilmu. Ya, ternyata apa? Pegang buku, lep. <laughs> Pegang buku, apa lep? Bukan melek sampai pagi. Tapi apa? Buku dalam pelukan. Ya. Itu namanya bukan untuk ilmu. Ya untuk ilmu benar-benar seperti para ulama tadi eh, nyambung lagi kepada ibadah berikutnya bisa eh. difahami ya, ya. maka mereka-mereka yang tidak jujur jangan dijadikan alasan menuntut ilmu itu lebih utama ketimbang sholat sunnah jangan dijadikan alasan tidak sholat qobliyah tidak sholat ba'diyah dengan alasan untuk ilmu ya. padahal apa prakteknya tidak umpamanya jangan ya, lakukan apa yang kita bisa ya. tapi kalau memang ternyata murojaah malam itu menyita waktu sampai kita nggak bisa sholat malam itu lebih utama minta waktu kenapa karena memang benar-benar harus dibuka harus dicari harus ditulis iya. sementara apa waktu itu nggak terasa ya kalau kita sudah lezat dengan ilmu waktu bergulir dua tiga empat lima jam itu nggak ada rasanya. Bahkan kata Verlama seandainya waktu itu bisa dibeli. Ya. Itu ulama, mereka-mereka yang sudah merasakan lezatnya ilmu, seandainya waktu itu bisa dibeli dari orang lain maka akan dibeli. Ya. waktu antum bisa saya beli, saya beli untuk ilmu. Kenapa ya kurang? Pergiliran malam itu kurang sedikit baru habis isya belajar tiba-tiba sudah jam 1 baca lagi sedikit sudah jam 2 itu sehingga seandainya ada orang lain yang bisa menjual waktunya mereka akan beli waktu itu sehingga apa panjang waktunya tapi nggak ada nggak ada yang bisa jual waktu kreatif pun bisa tapi apa nggak manfaat bagi kita yang belinya nggak bisa menambah panjangnya waktu malam panjangnya waktu siang itu kesemangatan para ulama untuk ilmu subhanallah ya kita cuman cak cak cak cak saja ya para ulama seperti itu ya. kapan kita oh, cuman bisa seperti itu ya tapi coba mencoba dan mencoba tapi insya Allah datang kelezatan dalam kita menimba ilmu agama ya sampai mungkin nanti istri antum ngetuk bang bang bang tidur tidur buka lagi masih antum duduk untuk ilmu ya. lagi perulama sampai ada yang apa sampai disuapi dari belakang oleh istrinya kenapa karena lupa makan untuk ilmu apa lupa makan sampai apa eh, baca disuapi baca suapi terus lupa untuk makan saja lupa Terima masuk ke kamar mandi masih tetap dibacakan oleh orang-orang yang bisa membacakan dari luar. Ya, subhanallah, sangat menakjubkan kalau kita membaca kiprah para ulama dalam ilmu. Karena mereka tahu kendati pun seluruh waktunya diberikan untuk ilmu yang datang dari ilmu itu hanya sedikit. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Wa kuntu ufakkiru fi hadal hadith karena sungguh aku memikirkan hadis ini. Ini tidak sholat malam lebih mendahulukan ilmu, lebih memikirkan ilmu. Wa amma kauni lam atawadda li salatil fajri adapun kondisiku aku tidak berwudu untuk salat fajar untuk salat subuh fakuntu ana wuduin karena aku tetap berada di atas wudu. Aku tetap suci. Maka orang yang suci Ya, ketika datang waktu sholat boleh untuk tidak berwudu lagi. Kalau masih suci. Iya. Umpamanya dia bisa dua hari atau tiga hari atau sampai sebulan. Ya. Ternyata nggak batal-batal. Ya. Mungkin dengan istrinya pun nggak berhubungan. Ya. Atau belum punya istri. Ya. Maka tetap. Dan juga boleh hukumnya untuk tajdidul wudhu, ya boleh. Boleh untuk langsung melanjutkan ya ketika datang waktu sholat selama belum batal boleh juga untuk memperbaharui wudhu kedua-duanya boleh silahkan ya umpamanya apa kita masih punya wudhu ini mau isya tapi ingin memperbaharui wudhu boleh ya berdasarkan keumuman firman Allah swt wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum sampai akhir ayat ya, faidah dari ayat ini kata ulama bolehnya untuk tajdidul wudhu memperbaharui wudhu kendati pun dia masih punya wudhu dan enggak pun tidak mengapa wallahu taala alam bisawab subhanallahi walhamdihi asyhadu wa atubu ilaik